Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kajian kita di malam hari ini Di tempat antum dan sore hari di tempat kami kita akan membaca bab yang baru bab hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." yang artinya wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun Artinya dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Rasul. Semoga kalian mendapat rahmat. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala Wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah. Bisa juga apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian maka tunaikanlah dan apa yang ia larang atas kalian maka tinggalkanlah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ba'da man tahal musannif rahimahullah min bayani tauhid alladhi huwa ra'sul iman setelah penulis selesai dari menjelaskan tentang tauhid di mana tauhid ini merupakan pokok dari keimanan dasar utama, pondasi utama dari keimanan. Serta beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis seputar tauhid. Dan beliau telah menjelaskan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi bahwasanya tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagaimana yang terdapat dalam hadis Muad radhiyallahu anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut beliau berkata kepada sahabat Muad Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah Tahukah engkau wahai Muad apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak para hamba terhadap Allah Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, kata sahabat Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Hakkullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah agar para hamba menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah sementara hak hamba terhadap Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Maka ini adalah hak Allah atas hambanya. Hak peribadatan. Hak ditauhidkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Hakul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadhaka lisyaitani min ghairi isyrakin bihi syai'an huma sababan najati fahabbadhas sababani lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi illa alladhi qamat bihi sababani wan nasu ba'du famusyrikun bi ilahihi aw aw lahu al wasfani yang artinya hak ilah, hak Tuhan, hak sesembahan kita adalah ibadah. Hak untuk diibadahi. Di mana ibadah yang dilakukan itu bil amri la bihawan nufusi. Sesuai dengan perintah. Bukan dengan keinginan jiwa, hawa nafsu jiwa kita. Fadzaka lisyaitani. Itu untuk syaitan. Min ghairi isyrakin bihi syai'a. Tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Huma. Keduanya. Maksudnya ibadah sesuai dengan perintah mengikuti sunnah tanpa berbuat syirik. Huma keduanya sababan najati adalah sebab keselamatan. Fahabbadas sababani betapa indahnya dua sebab itu. Lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi tidak akan selamat dari kemurkaan ilah, kemurkaan Allah dan nerakanya. Illa alladhi qamat bihi sababani kecuali orang yang merealisasikan dua sebab itu. Yang menegakkan dua sebab tersebut. Wan nasu ba'du famusyrikun bi ilahihi Manusia jika tidak menunaikannya berarti dia musyrik, tidak tidain atau dia orang yang berbuat bid'ah, aulahul wasfani atau dua-duanya. Ada orang yang musyrik, ada orang yang ahli bid'ah karena tidak melaksanakan agama sesuai perintah atau dua-duanya terkumpul pada dirinya. Maka kata Syekh Hafizahullah Hada hakullahi subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah. Ibadatuhu bil amri. Beribadah kepadanya sesuai dengan perintah, yakni bisyar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Sesuai dengan tuntunan syariat. bukan dengan hawa nafsu jiwa melakukan perbuatan atau perkara-perkara baru di dalam agama melaksanakan ibadah tanpa ada perintah Allah dan Rasulnya tanpa ada bimbingan dan teladan dari Rasulnya itu semua jatahnya syaitan ibadah itu jatah untuk syaitan tidak ada untuk Allah, tidak akan sampai Walaupun pelakunya menyangka dia bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Allah tidak meridai suatu ibadah kecuali ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang ia syariatkan. Walihada qala Ibnul qayyim rahimahullah, maka oleh karena itu Al-Imam qayyim mengatakan hakul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadzaka lisyaitani. Hak ilah, hak Tuhan adalah ibadah dengan perintah. Bukan dengan hawa nafsu, jiwa, dorongan jiwa semata, itu untuk syaitan. Berarti menjadi sebuah keharusan pula kata Syekh, fala budda minal bara'ati minasyirki. Harus berlepas diri dari kesyirikan. Fala takfi ibadatullahi wahdaha. Tidak cukup hanya ibadah kepada Allah saja. Liannal musyrikin ya'budun Allah. Karena kaum musyrikin mereka juga menyembah Allah walakinnahum ya'buduna ma'ahu ghairahu. Tetapi bersamaan dengan mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah yang lainnya bersama Allah. Mereka beristighatha mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka, Latta, Uzza, Manat, ataupun orang-orang saleh. Mereka menyembah malaikat, Dalam kondisi mereka pun ibadah kepada Allah dan mereka mengakui Allah itu adalah pencipta alam semesta. Maka ibadah mereka kepada Allah itu adalah ibadah yang batil. Karena mereka tidak meninggalkan perbuatan syirik. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan wa min ghairi isyrakin dan tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi satu, syarat ini sudah sering berulang-ulang kita bahas. Kaum muslimin sudah faham bahwa syarat diterimanya ibadah itu dua. Ikhlas kepada Allah artinya bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, baik syirik akbar ataupun syirik asgar. Syirik asgar berupa ria, apalagi syirik yang akbar. Dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Harus berdasarkan perintah, ada dalilnya. Bukan hanya kemauan jiwa kita, hanya perasaan-perasaan dan sangkaan baik kita saja lah. Dan ucapan beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah tadi, huma ay al-ikhlas wal mutaba'ah lir rasul keikhlasan dan mutabaah kepada Rasulullah mengikuti meneladani Rasulullah huma sababa an-najah dua sebab keselamatan kemudian beliau menyebutkan bahwa manusia setelah itu terbagi-bagi di antara mereka ada yang musyrik satu dan di antara mereka ada yang mubtadi' ahli bid'ah tapi tidak musyrik. Dan di antara mereka ini yang kedua tadi mubtadi' tapi tidak musyrik. Dan di antara mereka ada yang menggabungkan dua sifat itu antara kesyirikan dan kebid'ahan. Ini yang termaktub dalam ucapan beliau wan nasu ba'du fa musyrikun bi ilahihi au zubtida'in au lahul wasfani. Maka tidak akan ada orang yang selamat dari manusia ini kecuali orang yang menggabungkan, yang mengumpulkan antara ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah murnikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan semata-mata jangan difahami salat ya. Puasa, zakat termasuk yang lainnya. Doa, yang doa ini merupakan ibadah yang paling utama dan doa pun sudah kita jelaskan terbagi dua, doa ibadah, doa masalah. Salat juga termasuk doa ibadah. Doa yang masuk dalam kategorinya adalah doa masalah, doa permintaan, permohonan. Maka jangan sampai ada di antara kita kaum muslimin yang berdoa kepada orang-orang saleh beristighatsah kepada mereka nazar juga adalah ibadah maka jangan bernazar kepada selain Allah Azabah sembelihan itu ibadah jangan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah mempersembahkan sebuah sembelihan untuk tolak bala diyakini dengan ini kalau kita bawa sembelihan ke laut kita akan selamat ketika berlayar, ketika memancing dan seterusnya. Jangan ada satupun dari ibadah-ibadah itu yang kita persembahkan kepada selain Allah. ibadah harus dimurnikan hanya kepada Allah. Tidak akan ada orang yang selamat kecuali yang mengumpulkan antara ikhlas dan al-mutabaah. Ini hak pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah kepada hak yang kedua, bab yang sedang kita baca ini. Yaitu hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. hak Rasulullah ini datang setelah hak Allah. Dan tidak boleh dicampur adukkan antara hak Rasulullah dengan hak Allah Ta'ala. Jangan dicampur, jangan dijadikan satu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Lillahi hak haqqun la yakunu li ghairihi. Allah itu punya hak tidak untuk orang lain. Wali abdihi hakun dan hamba juga punya hak. Huma hakani kedua-duanya adalah hak yang berbeda. Dia adalah dua hak. Hak Allah satu, hak Rasul atau hak hamba satu. Jadi hak Allah sendiri, hak hamba juga sendiri, dua hak yang berbeda. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan. Jangan kalian menjadikan dua hak ini menjadi satu hak, digabung jadi satu. Min ghairi tamyizin wala furqani tanpa dibedakan, tanpa dipisahkan. Maka sekali lagi yang beliau nasihatkan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Jangan digabungkan antara hak Rasul dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala punya hak sendiri. Rasulullah punya hak sendiri. Tidak sepantasnya dan tidak boleh dicampur adukkan dijadikan satu hak. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak punya hak peribadatan. Sekali lagi jangan dianggap bahwa kita sholat ditujukan sholat itu untuk Rasulullah, bukan. Tapi lebih kepada yang sering muncul terjadi adalah jenis-jenis ibadah yang lain yang tadi kita sebutkan seperti doa, beristighatsah. Jangan berdoa memanggil-manggil nama Rasulullah, beristighatsah menyebut-nyebut nama Rasulullah. Berteriak, berteriak, berteriak, teriak, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah, pertolonganmu, pertolonganmu ya Rasul, kami nanti, kami harap. Lah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, lalu bagaimana memanggil-manggil nama yang lain? memanggil-manggil nama Ali, memanggil-manggil nama Al-Husain, Al-Hasan, apalagi yang selain mereka. Ketika tertimpa bencana, musibah melanda, malapetaka, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah sewajibnya bagi kita untuk mengetahui dan mengenal hak Rasul agar kita tidak mencampur adukkan hak beliau dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara hak Rasulullah yang paling utama adalah yang pertama beriman kepada beliau dan mengimani risalah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah rasul utusan Allah. Yang tentunya yang terpenting pula sebagaimana tadi sudah disebutkan beliau tidak punya hak peribadatan berarti mengimani beliau sebagai hamba dan utusan Allah, hamba dan rasulnya. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Yang kedua, di antara hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada jiwa atau diri kita, melebihi kecintaan kepada harta, kepada orang tua, kepada anak dan seluruh manusia. Rasulullah harus lebih kita cintai dari apapun yang ada di dunia ini dan dari siapapun yang ada di dunia ini. Dari makhluk-makhluk Allah. Karena beliaulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Melalui beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah Islam kepada makhluk ini. Maka wajib mencintai beliau melebihi kecintaan kita terhadap diri-diri kita, anak kita, orang tua kita, Yang ketiga, Hak Rasulullah yang ketiga adalah mentaati beliau. Barang siapa yang beriman kepada beliau dan mencintainya, maka wajib untuk mentaati perintah beliau. Serta wajib pula menjauhi dan meninggalkan apa yang beliau larang. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Nisa ayat 59 Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla katakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian ambillah. Atau juga apa yang beliau perintahkan maka laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang atas kalian maka tinggalkan. Sehingga mentaati beliau dan mengikuti beliau termasuk hak beliau terhadap manusia. Karena kalau tidak ditaati dan diikuti, terus apa faedahnya, apa manfaat beriman kepada beliau, cinta kepada beliau, bila beliau tidak ditaati dan diikuti? Ngaku beriman, ngaku cinta, tapi tidak mau taat. Tidak mau ngikuti. Percuma. Dusta namanya. Imannya tidak benar, cintanya tidak jujur. Tidak tulus. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-64 Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus satu rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pada ayat yang ke-80 dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutusmu menjadi pemelihara mereka. Maka tugas utama Rasulullah adalah menyampaikan kewajiban kita menerima, mengimani, melaksanakan. Apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat ke-80 ini ketika Allah mengatakan, "Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza." Orang yang berpaling, orang yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara bagi mereka. Tugas utama Rasulullah itu menyampaikan wa amal hidayah fahiya biyadillah. Urusan hidayah. Orang menerima dakwah beliau, beriman kepadanya. Itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang kesyukuran yang besar. Ketika Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muslim, hamba-hamba yang mukmin. Allah pilih kita. Dan ini tidak mudah. Tidak ringan, tidak remeh. Besar nilainya. Tidak bisa dibayar dengan harta dunia hidayah itu. Tidak bisa. Allah Azza wa Jalla katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, "Engkau wahai Muhammad," kata Allah, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini diantara atau sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih atas kematian sang paman yang dicintai, yang membela beliau dalam perjuangan dakwahnya, paman yang dicintai yang merawatnya sejak kematian kakeknya, itu Abu Talib. Tatkala Abu Talib sakit, Rasulullah mengajaknya, mendakwahinya, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah suatu ucapan atau satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di hadapan Allah. Ternyata di saat Rasulullah datang sudah ada dua teman duduk yang jelek yang menunjukkan tentang betapa buruknya dampak pertemanan. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika Rasulullah mengatakan ucapan tadi, mereka menimpali atar gabuan millati Abdul Muttalib Apakah engkau akan enggan dan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah mengulang, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Keduanya mengulang ucapannya, apakah engkau akan meninggalkan naam dan enggan terhadap agama Abdul Muttalib? Sampai kemudian Abu Talib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia maksudnya saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Famata ala syirik. Ia mati di atas kesyirikannya. Rasulullah bersedih. Maka Allah Azza wa Jalla katakan innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu bukan berada di tanganmu. Walaupun orang yang kau cintai sekalipun kau tidak bisa memberinya hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah. Ketika kita diberi hidayah Islam, hidayah iman. Yang tentunya tidak pula kalah pentingnya dari itu semua adalah hidayatus sunnah. Hidayah mengenal sunnah Sebagaimana dulu ucapan Imam Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah dalam ucapan yang luar biasa yang mestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Laqad an'ama Allahu 'alayya ni'mataini la adri ayyuhuma a'zam. Sungguh Allah telah memberiku dua kenikmatan yang aku tidak tahu. Yang mana dari kedua nikmat itu yang lebih besar, lebih agung. Anhadani lil Islam, nikmat pertama ketika Allah memberiku hidayah Islam menjadi seorang muslim atau yang kedua walam yaj'alni harurian Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri, sebagai khawarij penganut faham terorisme, radikalisme, menjadi khawarij. Menyimpang dari sunnah, dari jalan sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah bimbing kita setelah menjadi muslim, menjadi seorang ahlus sunnah. tidak terjangkit penyakit-penyakit berbahaya dari faham-faham yang menyimpang dari Islam tidak terjatuh dalam faham qadariyah, al-jabriyah, al-murji'ah, khawarij, syiah, rafidah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Fayajibu ma'rifatu anna al-hidayata innama hiya biyadillahi ta'ala wa laysat biyadir rasul. Alladhi la yamliku illa al-balagh. Qala ta'ala in alaika illa al-balagh. Maka wajib untuk mengetahui bahwa hidayah itu hanya berada di tangan Allah. Bukan di tangan Rasul. Yang dimampui Rasul hanyalah menyampaikan. Tugas utama beliau hanyalah menyampaikan peringatan, dakwah. Inna alaika illal balak dalam surat Ash-Shura ayat 48. Tiada lain tugasmu kecuali hanya menyampaikan saja. Tapi hidayah hati itu di tangan Allah bukan di tangan Rasul. Apa sih hubungannya Ustaz? Kata Syekh Nakulu hadza, kita katakan ini. Kenapa kita jelaskan? Terkait hidayah itu berada di tangan Allah, bukan di tangan Rasul. Nakulu hadza li'anna ba'dhan nasi yaghlu fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia ada yang hulu, berlebihan, ekstrim terkait hak Rasul yang ia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam martabat al-uluhiyah pada martabat derajat ketuhanan Nah, Rasulullah itu hamba, manusia biasa. Tidak punya hak rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Tidak bisa memberi manfaat, menolak mudarat. Hati manusia tidak berada di tangan beliau untuk memberinya hidayah. Semuanya berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh. Gulu terhadap Rasulullah menaikkannya kepada derajat ketuhanan. Ada jenis manusia seperti ini. Ternyata yang lain ada pula yang barakallahu fikum mengabaikan hak Rasulullah, melanggar hak beliau, melecehkan hak-haknya, tidak mau mentaati beliau pada perintahnya, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau yang ia ikuti adalah hawa nafsunya yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil yang menyelisihi hawa nafsunya ditolak itu adalah jalannya para pengekor hawa nafsu orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Rasulullah cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa atau pura-pura lupa. Dan mereka bodoh atau pura-pura bodoh. Bahwa di antara hak Rasulullah kepada mereka adalah menjauhi dan meninggalkan apa yang beliau larang serta mengikuti apa yang beliau perintahkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah kebid'ahan wa kulla bid'atin dalalah dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan ingat jangan sampai kita pun pobi mendengar ucapan atau istilah bid'ah. Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Rasulullah. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah sebenarnya mereka mengurangi hak Rasulullah dan menghinakan hak beliau. Walaupun mereka mengaku cinta. Rasa cinta itu menuntut sikap pengikutan. Ya. Rasa cinta menuntut berkonsekuensi mengikuti. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah. Katakanlah, Bila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, ikuti Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Coba kita lihat. Dengarkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar Ahlus Sunnah. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris beliau mengatakan, "Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu." Hada la umri fil qiyasi syani'u Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada al-ilah, kepada Tuhanmu. Tapi engkau mengaku cinta kepadanya. Ini dalam kias, dalam analogi, selama hidupku adalah sesuatu yang jelek. Tak masuk akal. Laukana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Kalau seandainya rasa cintamu jujur, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mengaku cinta, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Sama juga. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Masya Allah punya perkumpulan ya majelis pecinta Rasul. Ada kaosnya, ada topinya, ya tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, maka pengakuan cinta kita dusta. Cinta kita adalah cinta yang palsu. Nah, maka mengikuti itu adalah tanda rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. InsyaAllah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini masih tersisa penjelasan dari apa yang disebutkan beberapa ayat tadi dan bab ini akan kita lanjutkan Insya Allah pada kajian esok semoga Allah mudahkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika Syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mohon maaf dengan segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh